Mudah-mudahan perjalanan kita menuju masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di surga. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hukbatun Minat Tarikh sepenggal sejarah semenjak terbunuhnya semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga terbunuhnya cucu beliau Husain radhiyallahu anhu. Dan kita sekarang ada pada pembahasan ahammul ahdath fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang pernah terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Mauqi'atul Qadisiyah fi Muharram Arba'at Ashrah Hijriah. Perang Qadisiyah pada tahun 14 Hijriah. Berarti kurang lebih tiga tahun setelah kematian, setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah waktu di Mekah, kemarin saya ceritakan, Rasulullah waktu di Mekah, waktu ditawari oleh orang-orang Quraisy yang ingin menjadi raja, kita siap. Kamu memiliki harta yang banyak Muhammad, kami siap akan mengumpulkan harta kami untuk Anda. Dan kalau engkau ingin menjadi penguasa Mekah, kami jadikan engkau penguasa Mekah. Tapi kata Nabi, dijawab sama Nabi, ya maukah kalian saya tunjukkan sebuah kalimat yang kalian kalau kalian mengikuti kalimat ini, kalian akan menundukkan seluruh Arab dan sanggup menaklukkan bangsa-bangsa Ajam. Ajam yakni Romawi dan Persia. Pada waktu itu tidak masuk di pikirannya orang-orang kafir Quraisy. Tidak masuk akal. Ternyata ini di zaman Umar bin Khattab tiga tahun setelah wafatnya Rasul tidak tidak menunggu 10 tahun. Tiga tahun kurang lebih setelah kematian Rasulullah, kondisi yang terjadi. Penaklukan Persia terjadi. Ya, karena di dada-dadanya sahabat ada tauhid. Inilah yang menyebabkan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Umar ala ghazwil Iraq binafsihi. Umar ingin memimpin sendiri pasukan perang menuju Irak. Irak itu Arab. Tapi pada waktu itu Irak dikuasai bangsa Persia. Irak Arab. Tapi pada waktu itu Irak dikuasai bangsa Persia. Karena Irak sudah subur. Makanya ditaklukkan oleh Persia. Kenapa kok Irak subur? Karena di sana ada sungai. Sungai apa? Sungai Furat. Bahasa Arabnya Furat. Kalau bahasa kita apa? Eufrat. Dan juga sungai Tigris. Bahkan di sana kan ada Mesopotamia tadi. dulu. Kalau antum pernah belajar bersejarah itu kan. Ada Babilonia dulu zaman kuno itu. Dilalui sungai. Makanya subur. Ya, meskipun Arab ditaklukkan. Beda dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab yang sekarang Arab Saudi itu. Itu mah gersang, nggak ditaklukkan. Dan enggak ada yang mau nakut, Irak dikuasai sama Persia karena subur. Ya, jadi Umar berkeinginan, berazam, bertekad mimpin sendiri pasukan pasukan perang, tidak nunjuk sahabat, langsung dipimpin sama Umar bin Khattab. Wastakhlafa 'alal Madinah Ali bin Abi Thalib. Dan yang dijadikan pengganti Umar, khalifah sementara, khalifah darurat di kota siapa? Di kota Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dalil bahwa Ali sama Umar itu ada masalah. Kalau Umar tidak senang sama Ali ngapain Ali ditunjuk jelek Tidak seperti ditunjukkan oleh orang-orang Syiah. Kalau Umar ini benci sama Ali, Ali benci sama Umar. Ya. Maka ini tidak tidak benar. Wastakhlafa alal al, wastakhlafa alal Madinati Ali ya benar Abi Thalib. Umar menunjuk pengganti sementara untuk mengatur kota Madinah yaitu Ali bin Abi Thalib. Faqala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf berkata, "Inni akhsha in kusirta an yad'af al-muslimun fi sa'iri aktorin ardh." Wahai khalifah, saya khawatir kalau terjadi apa-apa dengan engkau, khawatir akan melemahkan semangatnya kaum muslimin di seluruh penjuru negeri Islam. Karena aku khalifah. Tidak boleh ada kabar engkau terluka, engkau kalah, engkau akan menjatuhkan mental. Wa inni ara an tab'atha rajulan wa tarji' anta ilal al-Madinah. Saya berharap dan saya berpendapat, saya beropini bahwa lebih baik Anda mengutus seorang laki-laki kemudian Anda pulang ke kota Madinah. Berarti sudah perjalanan. Atarji ah, ilal Madinah, Anda pulang saja kemana? Ke Madinah. Fas Eh, Fastaswaba Umar wa sahaba ra'a Abdurrahman bin Auf. Umar setuju, benar ini pendapat itu. Dan juga para sahabat setuju dengan pendapatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Auf ini kayanya atau orang yang paling kaya di antara para sahabat. Tangannya ini tangan jaga. Misalnya ada orang jualan nggak laku-laku gitu kan dipegang Abdurrahman bin Auf langsung laku. Sampai saking saking saking gampangnya cari duit sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan seandainya aku ambil apa batu tina di tanah, misalnya di dalam di bawahnya ada emasnya. Saking berkahnya tangannya Abdurrahman bin Auf. Ya memang itu sudah pemberian Allah, nggak semua orang seperti itu. Ada orang yang jualan nggak laku-laku. Kalau orang baru langsung Makanya kata orang Jawa, penggawaian iso ditiru, rezeki kasih ditiru. Sama-sama jualannya sama, tempatnya sama, rezekinya beda. Ya seperti itu. Abdurrahman bin Auf ini orangnya dermawan dan memang tangannya ini tangan dagang. Selalu laba. Dan cerdas. Ini nanti yang ketika Umar bin Khattab ketika ditusuk. Ya termasuk yang diwasiatkan Umar untuk enam formatur itu. Untuk, untuk memikirkan siapa nanti yang menjadi khalifah. Termasuk Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf wafat di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Nanti kita jelaskan. Jadi setuju Umar. Kemudian Umar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Faman taro an naba'as. Menurut pendapatmu wahai Abdurrahman bin Auf. Siapa yang aku utus untuk memimpin pasukan besar ini? Fakal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan. Al-Asad fi barotinihi utuslah singa dengan kuku-kuku tajamnya yaitu saat bin Abi Waqqas jenderalnya saat bin Abi Waqqas dan saat bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang juga nanti ditunjuk Umar saat bin Abi Waqqas ini terkenal sahabat yang doanya itu manjur doanya manjur siapa? pernah doa ya karena beliau didolimi orang langsung kena orang yang didolimi nanti dijadikan Umar gubernur Irak, karena dia yang menaklukkan. Dikotesi terus sama rakyatnya. Makanya sampai sekarang ya gitu Irak itu. Sejak zamannya Sahabat, sampai zamannya Hajat bin Yusuf, sampai ya zamannya Saddam Hussein selalu. Sampai sekarang, Irak itu seperti itu. Sejarah mengajarkan kepada kita. Setelah ditaklukkan oleh siapa? Saat nanti ya, setelah perang ini selesai, jadikan gubernur di sana. Dikritiki terus sama rakyatnya Sampai Husain pun terbunuh di sana. Betul apa tidak? Negeri fitnah. Ya, sekarang ini juga seperti itu. Ya. Akhirnya setuju Pak. Karena memang saat cakap. Pemimpin pasukan. Panglima perang. Setuju. Fakharaja Sa'dun ilal Iraq. Dan saat bin Abi Waqqas ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka berangkatlah saat si arba'ati alaf membawa 4000 pasukan, 4000 prajurit. Wakila sittata alaf. Wakila sittatu alaf. Sebagian berpendapat 6000. Ada yang mengatakan 4000, riwayatnya ada yang 6000. Waqala Umar. Umar mengatakan, "Wallahi la armiyanna mulukal ajam bi mulukil Arab." Demi Allah, akan aku tumbangkan raja-raja aja, raja-raja Persia itu dengan dimulukil Arab, dengan raja-raja Arab. Fa'amara Sa'dan an yajal Umar alal qabail. Makanya Umar bin Khattab menyuruh Sa'ad untuk mengambil setiap kabilah-kabilah itu pemimpinnya, kabilah-kabilah itu. Kabilah-kabilah Arab itu. Ya. Wa an yuwadi'ahumul Qadisiyah untuk berangkat menuju al untuk bertemu di tempat namanya Al-Qadisiyah. Bahkan Nabi Hadal Jais minas sohaba Salat mi'a wa bid'a asar. Ya, pasukan 4000 itu atau 6000 itu ada 300 sekian belas sahabat. Ada 300 sekian belas ya. Diartikan apa? Berapa? Sekarang sepuluh gitu. Iya, bizet itu jadi kalau kata hadis yang berbunyi e, iman itu cabangnya bidah wasituna su'bah. Pernah dengar? 60 bidah. 60 bidah. Bidah itu tiga ke atas. Berarti artinya 60 lebih. Dan bukan 61, bukan 6. Tuh, bisa dipahami? Nah, kalau ini berarti sahabat yang hadir di sekian 4000 itu adalah 300 sekian belas, eh 10 ke atas. Ya, tapi tidak 11, tidak 12, tapi 13 sampai 19 itu loh maksudnya. Itu bidur bahasa Arab artinya seperti 3 sampai 9. Artinya ya mungkin 313, mungkin 314, mungkin aja. Gitu. Minhum sab'una badriyan di antara tiga 300 tadi ada tujuh puluh badri. Badri yang pernah ikut perang badri. Pasti menang. Pernah dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika mau perang, ya, komandannya mengatakan, apakah di antara kalian ada sahabat Rasulullah? Pasti ada sahabat Rasulullah. Diberi kemenangan Kemudian datanglah sebuah peperangan, Pemimpinnya mengatakan, apakah di antara kalian ada sahabat Rasulullah? Tidak ada lagi. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah menemani Rasulullah? Masih banyak. Tadi sabar. Tadi sabar. Bingung Apakah di antara kalian ada yang sahabat Nabi? Tidak ada, sudah selesai. Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi? Berangkat katung semua. Diberi kemenangan. Suatu ketika perang lagi, apakah di antara kalian ada sahabat Rasulullah? Tidak. Apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah? Sudah tidak Apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasulullah? Pasti banyak. Diberi kemenangan. Setelah itu, setelah itu ada yang bersahabat? Tidak ada. Tidak ada. Kalah. Ada hadisnya. Artinya generasi pertama ini benar-benar kuat. -benar hari karena tauhid ada di dada mereka. Jadi peperangan ini 4000 banyak kan? Berarti sudah banyak tabiin yang ikut, bukan sahabat kan gitu kan? Karena ini kan masanya Umar, berarti sudah sahabat-sahabat sudah banyak yang apa? Wafat duluan. Ini 300 sekian sahabat yang ikut perang Badar 7 dan yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Meskipun pelaku dosa besar, dijamin masuk. Pernah ingat kisahnya Khatib Ibnu Abi Balda'ah? Pernah Rasulullah dapat wahyu bahwa ada yang membocorkan rahasia kota Madinah dibocorkan ke Quraisy. Berarti mana? Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali, Ali Zubair segera susul orang itu yang membawa surat membocorkan rahasia Madinah kepada kafir Quraisy. Dikejar sama Ali sama sudah. Kata Rasulullah, kalau kamu ketemu wanita, segera periksa dia bawa surat. Kejar sama Zubair sama siapa? Uh, Ali. Zubair sama Ali itu pernah apa? Apa hubungannya? sana. Zubair, Ali, Rasulullah itu di sana semua. Rasulullah anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, Ali anaknya Abu Talib bin Abdul Muthalib, Zubair anaknya Sofia binti Abdul Muttalib. Jadi misalnya Nabi itu tidak Ali saja yang sama kenalkan Ali doang. Zubair itu juga apa sepupunya Ali, sepupunya diutus Nabi. Ketemu sama wanita ini. Ar-Risalah, mana suratnya Dan Maka Ali mengatakan sama Zubair, demi Allah Rasul tidak pernah berbohong. Risalah atau saya telanjangi engkau? Nyala. Dikasihkan surat. Surat yang penting genting surat di Dibawa ke Rasulullah, dibaca sama Rasulullah. Ternyata di bawahnya ada tulisannya Khatib Ibn Abi Talbah Sahabat yang mulia yang membocorkan rahasia. Umar marah. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Pelan, panggil Khatib. Mahana ya Khatib, Apa ini ya Khatib? Kenapa kau lakukan ini? Ini surat membocorkan rahasia negara. Zaman sekarang ini kalau ada orang bocor rahasia negara apa hubungannya? Mati, habis. Membocorkan rahasia itu aja tuh. Ketika Rasulullah ngomong seperti itu, Umar mengatakan, Ya Rasulullah sudah jangan lama-lama, saya penggal saja kepalanya. Dani adribu unukahu ya Rasulullah. Fakat nafakwa, dia telah munafik ya Rasulullah. Dan tidak mungkin. Orang muhajirin tidak ada yang munafik. Orang Mekah tidak ada yang munafik. Yang munafik itu orang-orang Paham? Eh? Orang mana? Yahudi kok munafik? Yahudi kafir. Munafik itu yang Al-Khatib ini orang Quraisy, orang apa? Orang Mekah. Sedangkan dulu kan saya ceritakan di Mekah itu nggak ada orang abu-abu kan gitu kan pernah saya ceritakan itu ya. Kalau nggak kafir ya muslim. Tapi kalau yang di Medina itu yang ada orang munafik, ada orang Yahudi, ada orang Ansor, ada muhajirin. Kan gitu. Ketika Rasulullah, ketika Umar bin Khattab ingin memenggal kepalanya Khatib tadi itu, Rasulullah mengatakan, "La ya Innahu badriyun." Tidak mungkin. Dia ini pernah ikut perang Ada? Tidak mungkin. Karena sudah ditazkia oleh Allah dari langit. Kata Rasul kata Allah, "If'alu ma Kerjakan suka hati kalian. Faqad fardulakum aku ampun kalian. Itu ucapan Rasulullah ya, dari Allah Subhanahu wa taala saking hebatnya orang Ansor eh, orang apa? yang itu perang Badar sampai kerjakan sesuka kalian. Allah ampun dosa kalian. Khatib melakukan dosa besar. Ini saya ingin menyampaikan itu supaya antum tahu bagaimana agungnya orang yang pernah ikut perang apa? Badar. Kemudian Khatib mengatakan, "Mahlan ya Umar. Sungguhnya aku ini tidak seperti engkau." memiliki keluarga banyak di Mekah. Sekadar akhirnya punya keluarga di kota Mekah yang apa? Yang doaif, saya khawatir keluarga gue yang di Mekah yang kan Disiksa oleh orang-orang apa? Quraisy. Maka aku kirimkan eh, berita ini sebagai ganti agar mereka tidak menyiksa keluarga saya di kota Mekah. Tapi saudara kata Rasulullah, benar apa yang dimakan Khatib dan dimaafkan. Dan Khatib ibni Abi Balta'a ini ya yang diutus Nabi untuk mengirim surat ke Raja Mukaukis. Saya ini cerita lagi Badr. Hatib beberapa Balta ini diutus oleh Rasulullah ke Mukaukis, Raja Mesir untuk diajak masuk Islam. Raja Mesir tahu bahwa benar Nabi itu akan datang, tapi belum yakin kalau Muhammad itu apa? Nabi, Nabi Muhammad dikasih tiga hadiah. Kemarin sudah saya jelaskan ini. Kasih Sirin, kasih Maria, sama dikasih Dulul, dikasih apa? E, bihol. Gitu kan? Keledai sama kuda dikawinkan terus ada bihol. Ya. Bihol itu bihol yang Rasulullah namanya duduk. Kita kembali ke materi. Artinya orang perbajar itu luar biasa. Dan perang Qadisiyah ini dihadiri 70 sahabat yang ikut perang Badar. Wa ma'ahum aktar min sab'imi'a min abnai sahabah. Dan di antara mereka ada lebih 700 anaknya sahabat. Berarti siapa? Karena itu sahabat siapa? Tapi. Wastama ruhil furs ala rustum. Pada waktu itu pemimpin Persia Rustum. Rustum ini pemimpin yang ada di Persia, bukan yang ada di Persia yang di Iran sana itu beda lagi. Kalau di sana namanya apa? Isra. Kan gitu kan? Isra itu artinya raja Persia. Wa kharaja wa ma'usamanuna alfan maka berangkatlah Rustum keluar dari markasnya membawa 80 ribu. 80 ribu lawan 4 ribu. Berapa kali lipatnya? 20 kali lipat. Tapi nanti dibenarkan Allah. Kenapa? Karena para sahabat bersama Allah. Nah kita sekarang sedih. Saya kalau ingat kayak gini itu mesti ingat demonstrasi kemarin itu. Sekian banyak manusia. Tapi kita timbangannya ringan sekali. Sedih. Kalau ingat itu. Ya. Wa ma'au salatatun wasalu masalafuna filan. Di antara 8.000 prajurit tersebut ada 33 gajah. Sudah ada gajah Persia. Persia mengenal gajah. Dan di Persia itu banyak itu pak, banyak burung merah. Taurus, Taurus artinya burung saat Rib'i bin Amir ila Rustum. Ada seorang yang diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengajak ustuk. Namanya Rib'i bin Amir. Kepada Rustum. Rib'i bin Amir. Fadakol alaihi maka masuklah Rib'i ke ista, ke perkemahan istana atau perkemahannya siapa? Rustum. Wakat zayanu majlisahu orang-orang Persia menghiasi majlis-majlis mereka dikasih dikasih pemadani, dikasih bantal-bantal, dikasih kemerlap-kemerlap gitu. Persia kan suka kayak gitu. Ya. Bin namarik al muhazzaba dengan emas-emas eh dengan apa? Dengan bantal-bantal. Ya, bantal ya dari Bantal-bantal permadani ya, kain keemasan. wazarobi al karir dan juga yang terbuat dari sutra, permadani, kain kawin, horden-horden. Wadhirul ya eh, yawakita wal alif tamina. Kemudian ditampakkanlah mutiara-mutiara, ditampakkanlah yakut. Yakut itu ya batu berharga ya, berkilau berkilau itu. Wazainal azimah dan perhiasan-perhiasan yang mewah, penuh. Wa alaihi tajuhu kustum itu memakai apa? Taj, taj itu mahkota. Eh, taj mahal itu artinya mahkota mahal. Bukan mahal artinya kita, bukan. Mahal. Eh, mahkotanya mahal. Taju wahiru dalika minal amsiati samina. Penuh. Dekorasi ini penuh dengan kemewahan. Wakat jalasa ala saririn min dahabin. Subhanallah. Maka duduklah pemimpin Persia itu di atas kasur yang terbuat dari eh tempat tidur ya permadani sarin, sarin itu tempat tidur kita apa permadani min yang terbuat dari emas pembaringan bayang sarin terbuat dari emas wasakola riki bithiya bin safiqah sedangkan riki ini orang Arab orang Arab kan tahu sendiri sebenarnya pakaiannya kasar pakaiannya tebel wasaifin dengan bawa pedang pakaiannya tebel bawa pedang watursin dan bawa apa iya tameng wafarosin kosiro dan bawa kuda yang pendek kudanya pendek bawa pedang ini tebel dimasuk di tempat yang apa mewah dan tidak turun dari kuda punya izah meskipun orang dari Babilonia karena Islam yang membuat mereka berani seperti itu sebelum Islam tidak sebelum datangnya Islam orang Arab itu gini-gini teman-teman banyak Persia selevel dengan Romawi orang Arab kan dianggap bangsa kawulo bangsa abid banyak ini kaget sisa apa tadi rustu ini mesti ada hal yang menyebabkan Arab seberani ini tidak seperti biasanya tidak berabad-abad tidak seperti ini. ini karena dibimbing oleh Rasulullah ini Orang kalau punya tauhid enggak, tidak takut sama musuhnya. Ya. Walam yazal baha senantiasa dia ini menaiki, tidak turun dari kudanya. Kata data biator falbisat sampai apa? Menginjak-injak remat siapa? Rustum. Summa nazal baru dia turun. Di depannya Rustum. Ini kudanya masuk ke permadani permadani tadi. Warobatoha bibak ditil kalau wasa itu kan diikat di bantal. Tidak tahu kok diikat di bantal. Ikat diikat di bantal ya terjemahan. Saya juga mikir kok diikat di bantal kok nggak melayu. Tapi gitu ngomongnya. Wa akbala alaihi silakuhu. Setelah itu dia setelah mengikat kudanya dia menghadap terus tur dengan bawa pedangnya. uhu dan baju besinya. Wabaidatuhu ala rosi dan juga kepala yang ter, eh, apa namanya penutup kepalanya. Fakalulahu maka prajurit langsung berkata, "Ya hak, letakkan senjata, karena menghadap putusan menghadap raja nggak boleh pakai apa? Silah, boleh ada pemeriksaan depan. Ini lam atikum, aku tidak ingin datang ke sini. Wa inna ma ji'tukum khina da'utumuni, tapi aku datang ke sini karena kalian memanggil aku. Wa in tarabtumuni hakata illa ruja'tu. Biarkan aku seperti ini atau aku pulang. Aku tuh heran, sejak kapan orang Arab kok jadi begini? Ya, maka kata Rustum, itu sudah, sudah, biarkan dia, biarkan dia pulang. Kata Rustum, faakbala maka datang. Yata, yata, yata wakka ala rumkihi. Kemudian Rustum bersandar di apa? Tombaknya, faukan namari. Jadi apa namanya? Tombaknya dicepetkan ke bantal. Ya, fakorokah sampai bolong batanya terjebak pegangan Nabi. Fakalu Fakolulahu ya orang-orang itu mengatakan, maja aku bihi, ada apa kamu kemarin, Apa yang buat kamu kesini? sini? Fakallah, maka apa tadi namanya? Ribi, ya Ribi, Ribi berkata, Allahu ibta'athana linukhrija man sya'a min ibadil ibad ila ibadatillah. Saya datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia kepada Tuhannya manusia. Kami ke sini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia kepada Tuhannya manusia. Wamin zikir dunia ila siatiha dan dari sempitnya kehidupan dunia menuju luasnya kehidupan dunia. Maksudnya syariat Allah. Wamin jauril adiyan ila adlil Islam dari kecurangan agama-agama menuju keadilan Islam. Karsia segeneratif. Fa'arsala nabiyat bidinihi ila khalqatin linatuhum ilaihi. Maka kami diutus untuk kepada kalian, untuk mengajak kalian kepada agama ini. Dengan, dengan yang kita izah. Faman qabila dalika qabilna minhu warja'na anhu. Jika jika orang menerima panggilan ini kamu pulang, tak ada perang. Kami akan pulang waman aba. Tapi jika tidak setuju dengan tawaran ini, kotal nahu abada. Kami akan memeranginya selama-lama tidak ada jaga dengan mereka. Hatta nufdia ila mau'idillah. Sampai kita bertemu dengan apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu. Penasaran orang-orang itu. Ma mau'idullah apa yang dijanjikan Tuhanmu? Kok sampai kamu senekat ini? Apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Al jannatu liman mata ala lin ala liman aba. Surga taman-taman bagi orang-orang yang mati ketika memerangi orang yang enggan masuk Islam. Wadzafar liman bakia dan kemenangan bagi orang yang masih hidup. Jadi artinya kalau mati mati syahid, kalau hidup hidup secara mulia itu mati. Makanya kan ada iskariman awud syahid. Jadi orang jihad itu ada dua. Mati dapat surga atau hidup dalam kemuliaan. Itu maksudnya. Qala Rustum. Rustum berkata, "Qad sami'tu maqalatakum." Aku telah mendengar ucapanmu. Fahallakum antu tuakhiru hadzal amr hatta nandur fihi, fihi wa tanduru? Maukah engkau memberi aku tempo supaya kami berpikir dengan bawaan-bawaanku ini? Bayangkan. Ini bukan tipenya Persia. Bukan tipenya Persia. Persia di zaman Nabi Ketika suratnya Nabi datang, ini kita kita kembali ke masa lalu. Suratnya Rasul datang ini. Min Muhammadin Rasulillah abdihi wa rasulihi ila Kisra adhimir miru. Dari Muhammad putusan Allah dan Rasulullah kepada pembesar Persia Isra Melihat toh itu langsung besok. Seorang budakku berani menulis namanya sebelum nama. Itu kata siapa? Eh, Persia yang waktu eh, itu katanya Kisro yang hidup sezaman sama Nabi. Karena saking hinanya orang Arab pada waktu itu langsung Adi Ya adidi yang tu ismau qabla ismi. Dia menulis namanya sebelum nama. Kan diteruskan batanya, langsung Untuk Utusannya Nabi datang dikabarkan, Ya Rasulullah, surat Anda disobek-sobek. Kata Rasulullah SAW, Mazakallahu mulkahu. Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaan mereka. Baru setelah itu Rasulullah dapat wahyu. Ternyata Raja Kisro di Udeka. Sama siapa? Sama anak kandungnya sendiri dibunuh. Mengapa kok dibunuh? Karena Kisrodi ini kalah perang sama Romawi. Sehingga Heraklius bisa menguasai Iria. Iria itu Palestina. Bukan? Dulu pernah saya ceritakan kan bahwa Syam itu kan dibuat rebutan, masih kan? hmm. ingat? Nah, pada waktu itu Persia kalah sehingga Romawi juga eh, sehingga Palestina dikuasai Romawi. Lah Kisro ini karena kalah perang itu ada guncangan politik. Ketika ada guncangan politik itu suratnya Nabi datang di sorga. Utusannya Nabi pulang, Rasulullah berdoa, semoga Allah menyobek kerajaannya. Langsung dapat wahyu bahwa Kisro dibunuh oleh siapa? Anak kandungnya sendiri. Ya. Jadi ini Rustum ini sampai mengatakan sebentar saya tak mikir dulu. Ini menunjukkan bahwa Rustum itu sudah tahu kekuatannya siapa? Sahabat kemarin kan zamannya Abu Bakar itu perang Yarmuk Romawi dikalahkan. Berarti kehebatan Arab ini sudah didengar oleh siapa? Rustum. Sampai Rustum mengatakan sebentar ya saya tak mikir dulu. Ini gak biasanya. Sebagaimana dulu Rasulullah baru suratnya datang langsung dia makan disobek. Berarti sudah melihat kehebatannya para sahabat ketika perang Yarmuk yang kemarin saya ceritakan Khalid bin Walid itu loh. Ada banyak Bakar itu. Jadi hanya tahu makanya minta rundingan. Kalau na'am. Kata Rifai, oke okay, apa-apa. Kam ahabba ilaikum yauman aw yaumain? Berapa? Satu hari atau dua hari? Jangan lama-lama. Karuan perang apa enggak ini? Jangan lama-lama. Ini kan dari segi dialog ini kan kayak bergeningnya ini menang mana? Tawar-tawarannya menang mana? Menang, menang Riti. Padahal itu tadi pakaiannya pucul, pakai udah yang apa? Tapi lihat dialog, nah ini menunjukkan yang punya indah yang arah. Berapa? Yaumau yaumai? Satu hari atau dua hari? Kal? Rustum mengatakan lah bal hatta nukatib ahla ra'yina wa ru'asaiku Tidak mungkin satu hari dua hari aku harus nukatib tulis surat-surat pada pemimpin jenderal pasukan gubernur harus saya kumpulkan semuanya untuk berhentikan masalah ini. Apa kata Rustum? Kata siapa? Ribi. Ribi mengatakan, "Masanna lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhir ada indal Rasul tidak pernah mengajari kami untuk meng bukan musuh ketika sudah berhadapan. Tidak. Ditolak. Ya kan kalau tawar menawar lebih tinggi kaum musuh. Ingdal likoy min salasin. Tidak pernah kami menangguhkan musuh kalau sudah bertemu seperti ini lebih dari tiga hari tidak Mesti dibawa pak tiga fi Amerika wa amrim faktar wahidan min salasin ba'dal ajal. Pikirkan. Fakol. Rustum berkata, Asyiduhum anta. Apakah anda ini pemimpinnya kaummu? Ripil bisa dikira rajanya. Saking hebatnya Ripil. Sampai Rustum itu menyangka, Asyiduhum anta. Sayyid apa ini Sayyid? Tuan, pemimpin. Asyiduhum. Apakah engkau ini Sayyidnya bangsa kalian? Kok kayak bisa mengatakan satu hari dua hari kok gak lapor dulu ke saat gelombang pos yang minta sekian hari kok kok langsung kamu putusin di sini gitu loh kami ini utusan apa jenderalnya kayak gitu saking punya izahnya sampai utusan pun ditakutkan seperti itu ditakut seperti itu ya lah tidak saya ini cuma utusan Walakinnal muslimina kal jasadil wahid. Akan tetapi orang Islam itu seperti tubuh yang sama. Yujiru adnahum ala a'lahum. Orang yang paling rendah memberi suaka harus diikuti oleh semuanya. Paham maksudnya? Misalnya dalam perang, misalnya dalam perang. Kemudian Bilal ini mantan Buddha, mengatakan aku beri suaka kepada Fulan. Itu Umar harus setuju, gitu loh maksudnya. Ya Muslim muslimin satu tubuh. kalau muslimin itu apa? Satu tubuh. Tak ada orang yang lebih hebat. Inna kromakum indallahi atqakum. Artinya jangan lihat aku ini utusan apa enggak utusan, tapi aku adalah bagian dari kaum muslim. Fajtama'a arustum biru ini Langsung, tak pakai lama-lama ini. Langsung Rustum ini mengumpulkan para pemuka kerajaannya. Faqala. Hal ra'aitum qattun a'azza wa arjah min kalami hadzal rajul? Perhatikan nih, Rustum ngomong kayak gini. Setelah kumpul semua jenderal, kumpul, semuanya, Rustum mengatakan, apakah kalian pernah melihat Orang yang kalau mau mempunyai izah dan punya kewibawaan seperti orang tadi itu. Terutusan Kalau orang-orang berkata, "Ma'adallah antamila ila syai'in min hada." Jangan sampai kita berlindung dari Allah. Engkau raja kami. Jangan sampai ikut condong dengan perkataannya orang tadi itu. Ilah hadal kalb kepada anjing tadi itu. Kalb ah, menyebutnya. Ya kan? Anjingnya kalb. Riki itu dipanggil anjing sama sama panglima sama jenderal pemuka-pemuka tadi. Apa kata Rustum? Amat taro ila siyadihi. Eh kata mereka amat taro ila Tidak Tidaklah kau lihat pakaiannya ya Rustum, ya Raja, Baginda. Pucel, berdebu, tidak berpendidikan. Apa kata Rustum? Wailakum. La tanduru ila siyab. Celaka kalian. Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan melihat terhadap pakaian seseorang. Unduru ila wal kalami wasigh. Lihat apa yang dia omongkan. Lihat pendapat, perkataan dan perangai mereka. Innal Arab istakhafuna thiyab. Dari dulu Arab itu apa? Tidak memperhatikan pakaian. Dari dulu. Bisyabi wal ma'kal wayasunu dan al-ahsar tapi mereka sangat menjaga kehormatan. Raja itu nggak boleh bodoh. Raja itu bodoh pintar. Justru kalau orang bodoh ngerti. Kalau zaman dulu raja bodoh ya kudeta, satu hari kudeta. Kenapa zaman dulu itu ada kaisar yang sudah sepuh, yang sudah tua, kok gak diberontak-berontak? Karena cerdas. Sanggup menaklukkan apa? Orang-orang di bawahnya. Nah, Rustum ini bukan orang ngerti ketika ketika prajuritnya tadi itu meremehkan kekuatan Arab, kita gojang. Orang Arab itu dari dulu nggak nggak nggak apa, nggak perhatian sama apa? Pakaian. Maksud kamu sekarang perhatian, nggak ada orang Arab kucel, melidik, Iya, sekarang orang Arab Saudi kan perintah-perintah berarti. Arab Saudi itu Arab yang paling mewah. Pakaiannya itu nggak ada lungsut-lungsut. Kalau anda melihat, ya waktu ke Mekah tuh lihat orang pakai juga putih, kelewar-kelewar pasti berorang Saudi. Saudi mesti menjaga penampilan. Kala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata rahimahullah, karena fitatul Qadisiyah waktatun azima, lam yakun bil iroi ajab minha." Peperangan Qadisiyah adalah peperangan yang paling agung yang tidak pernah terjadi di Irak dalam sejarah kemanusiaan. Perang yang paling dasar pada waktu itu. Wadhalika annahu lama tawajjah sof'ani kana sakot asobu irkun nasa wa kharajan tamamilu min jasadihi. Pada waktu itu saat ini sakit, saat bila bila pingsan. Sakit irkun nasa, apa irkun nasa itu? Sini. Irkun nasa diartikan apa itu? Encok, encok sini kan ya? Iya, encok, nggak tahu encok itu apa. Pinggang, sakit pinggang kan ya? Dirbun naza. Wa kharzat tamamilu fi jasadi. Keluarlah bisul apa namanya? Bisul ya. Ya ambil bisul-bisul. Ya, intinya sakit lah. Begini. Wa huwa la yastati'u sehingga nggak bisa mengendarai kendaraan karena sakit. Iya. Wa inna ma huwa fi kusrin. Beliau ada di istana. Di, saya kurang setuju dengan istana karena pada waktu itu ada sahabat tidak ada yang pakai apa di istana kema. Ya itu menunjukkan penerjemah yang pintar itu menyesuaikan. Kalau kalau lapor aslinya kosor, kosor dari apa? Istana. Jadi nggak mungkin. Zaman itu sahabat belum apa? Pakai istana. Yang pertama kali pakai istana siapa? Muawiyah. Jadi di sini dikatakan eh, beliau duduk di kosor. Kosor itu istana. Nah, itu nggak mungkin. Karena itu kan lagi peperangan. Nggak mungkin di sini kemah. Yang pertama kali buat istana siapa? Apakah salah? Tidak, tidak salah. Kenapa kok nggak salah? Karena Romawi sebelum ditaklukkan Muawiyah, mereka sudah punya istana. Tidak salah. Dan Syam, Syam itu kan nanti kan gubernurnya siapa? Muawiyah dan nanti Muawiyah jadi khalifah tinggalnya di mana? Di Syam. Dan Syam itu tabiatnya ya kebudayaannya memang seperti itu ada kastil-kastil ada benteng-benteng. Kenapa? Karena itu dulu miliknya Romawi dan memang harus seperti itu karena Sam itu gerbangnya Eropa kalau blomblongan nggak pakai kastil yo sikat sama tentara saya makanya nggak boleh kita meng, kenapa apa Umar punya istana eh gak punya istana kenapa Muawiyah kok punya istana beda masalahnya beda zamannya dan beda letaknya Umar ada di Medina jantungnya kaum muslimin Muawiyah tinggalnya di mana di Syam Syam itu hampir Turki sudah sudah berhadapan langsung dengan apa? Eropa. Jadi perlu benteng itu perlu. Itu loh. Jadi pelajari harus utuh, jangan dilihat nipunya enggak. Karena sosial masyarakatnya beda banget. Ini pentingnya sejarah. Biar tidak menuduh Muawiyah yang macam-macam. Tak bisa disamakan tabiat Syam dengan tabiatnya apa? Medina bisa disamakan. Ada ya? Dan hidup di kemah mutaki ala sudrihi fauqawi saja. Beliau ber muntajid beliau bersandar di atas di atas dadanya. Gak tahu duduk sebelah apa itu. Jangan apa? Mengalasi dadanya. Muntaki ala sobrihi itu kalau saya yang terjemahkan itu dia tiduran sambil bersandar dengan dada. Karena ininya tadi kan sakit. Faukowi saja di atas bantal. Wahwanya durilan jahit. Tapi beliau melihat pasukan. Wa yudabbir amroh dan mengatur pasukan. Strat, ahli strategi saat itu. Tapi Masya Allah saat Nabi Wakos ini berat jadi khalifah. Karena dia ini ditunjuk oleh Umar. Sebelum Umar wafat nih, ya persaksikanlah saya wasiatkan kepada Utsman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, satu satunya Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah berapa? Enam. Dan saksikan bahwa Abu Ibnu Umar tidak memiliki jatah dalam hati. Ketika zaman fitnah zaman fitnah, Utsman sudah ber, memperoleh kekhalifahan, Ali kemudian Muawiyah sama Ali perang Husain Husain itu. Itu saat waktu Husain termasuk sahabat yang tidak ikut ikutan perang. Padahal mantan panglima Qadisiyah. Padahal beliau ini berhak jadi khalifah. Dan pada waktu itu Ali sudah wafat. Artinya yang paling berat pada waktu itu Seandainya mau ikut bergerak gitu loh. Seandainya ikut politik, berat nggak ini Muawiyah? Ya, saat ini berhak oh dia itu berat jadi khalifah. Tapi dia beliau nggak tahu. Ketika zaman fitnah itu terjadi perang-perang itu, saat dilakukan gimana? Di lembah sama kambing-kambing anaknya datang Mus'ab kalau nggak salah namanya Mus'ab bin saat dia dua Wah wahai papa di luar sana orang lagi rebutan kepemimpinan kok ada di sini urusi kambing-kambing. Padahal anda ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk jadi apa? Khalifah Utsman sudah tidak ada, Tolkha sudah tidak ada, Zubair sudah tidak ada, Abdurrahman bin Auf tidak ada, cuma ada satu toh ini. Ya, Tolkha sama Zubair wafat di zamannya Ali. Abdurrahman bin Auf eh, wafat di zamannya Utsman. Ali sudah wafat, Utsman sudah wafat. Ketika zaman fitnah itu, tokoh sentral yang ditunjuk Umar siapa yang masih tersisa? Saat akan dicari sama anaknya, bapak. Kau ini orangnya. Kau yang berat daripada yang lain. Ayo bangkit. Pasukan yang loyal kepada ini masih banyak. Apa alumni kondisinya dulu? Tidak, banyak Karena aku pernah mendengar. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abdal taqiyyal ghaniyah. Aku mendengar Rasul berkata, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang soleh, bertakwa, tersembunyi dan kaya. Jadi kaya raya tandanya banyak, tersembunyi dan bertakwa. Ini dia, itu sama fitnah yang tidak mau. Karena kalau mau bisa, tidak Ya, maka jalo amrul harb. Jadi pada waktu karena sakit, beliau mengawasi di perkema sambil ngatur-ngatur ketua kelompok, ketua pasukan gitu. Wabatil ma'roka wa sarul kuwat usul al-junud alal kital. Maka terjadi peperangan besar ini. Para komandan-komandan perang sudah memberikan aba-aba kepada semua pasukannya. Waktu talal farikani kitalan syadida. Terjadilah peperangan yang dahsyat. Wa abla jama'atun bala bala'an kasana Terjadi peperangan yang dahsyat. Banyak, banyak yang terbunuh dalam perang. Yang muslimun maupun yang kafirun banyak yang terbunuh. Pada waktu itu yang hadir ya yang tokohnya, pahlawannya diantaranya adalah Amr bin Ma'di Karim, Al-Qaqqa bin Amr, Jarir bin Abdillah al bajiri Khalid bin Hurfutah, Zirar bin Khattab, Tulaikha Al-Asadi, Wastamarul Kital Salat Ayam Bilayali ah. Perang ini berlangsung tiga hari, tiga malam. Sampai malam-malam. Wa abadal muslimuna al-fiyalata kaum muslim sanggup telah menumpas gajah-gajahnya mereka. Waman alih dan apa yang ada di atasnya gajah. Maksudnya apa? Ya mereka nya. Wahabar riyahus syadida. Mendatanglah angin kencang. Ya. Farofat hiyamul furuh. Angin kencang ini menggulung kemah-kemahnya orang Persia. Terbang-terbang semuanya. Kemahnya orang Persia. Pertolongan Allah lewat angin. Di angin itu tentaranya Allah. Angin ini lah yang telah menolong kaum muslimin ketika perang Azab ya, lautan manusia mengepung Madinah Allah gulung dengan angin kencang ini terulang lagi di kondisinya Wantasarul muslimuna kaum muslimin menang telah Fabadara Rustum Rustum sekarang kota kafir pasukannya Rustum nih dia berangkat sendiri dengan pasukan yang tersisa Waroki babal ghadahu Gak naik kuda, saking bingungnya dia Naik keledai ya, ya, Ebil bagla Bagla itu Seperti yang saya katakan kemarin Campuran antara kuda sama Melenceng. Yuridul huruf ingin pergi dari peperangan. rokahu al-muslimun. Maka disusul oleh kaum muslimun. fakat luhu Dibunuh oleh kaum muslimun. Mati Rustum Tanpa. Ini singkat ya ceritanya. Kalau antum lihat budaya mulai ini cerahkan bedanya. Ini perang ini perang dahsyat sampai kuda-kudanya kaum muslimin jalan di atas sungai. Perang kondisi ini perang yang banyak karoma karomah sahabatnya ditampakkan di depan orang Persia. Sampai orang Persia mengatakan jiwa dan jiwa dan jiwa gila, gila, gila. Itu kata mereka. Ya. Seperti itu. Setelah itu mau kiatu ajnajin. Tak cukup kalau sekarang ya. Silakan kalau pertanyaan apa? Orang ajnajin. Apa disambung apa pertanyaan apa selesai? Saya khawatir ini yang jangan aktif kata beliau yang paling kosong selesai eh, sudah sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang masih pada pemerintahan Umar bin Khattab dan masih kejadian yang pertama yaitu perang Al-Qadisiyah Semoga bisa istiqomah.